Saya ada pertanyaan, apa perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah siri? Masya Allah. Nikah siri yang ma'ruf, itu nikah yang tidak didaftarkan kepada pemerintah. Artinya, lengkap semua syarat-syaratnya. Ada wali dari nasabnya, ada saksi, ada mahar, ada macam-macam lengkap disaksikan oleh kerabat-kerabat dekat siri belum didaftarkan ke pemerintah pihak KUA yang semacam ini sah ketika semua terpenuhi tapi kalau nikah sirinya juga begitu nggak lengkap itu semuanya ya nggak boleh ada nikah mut'ah ini ciri khasnya syiah dan ini daya tarik mereka untuk menarik para pria-pria hidungnya belang saya nggak tahu kenapa kok dikatakan jomblang ya kawan. Ya. Eh, pria-pria yang semacam itu ya Mereka dikenal dengan yang namanya nikah mut'ahnya. Yang namanya nikah mut'ah itu gampang. Barakallahu Antum kepingin mut'ah sama si fulana. Udah, bilang sama dia akadnya. La wali wala ngomong sama dia. Mau nikah sama saya? Ini eh, maharnya saya kontrak tiga hari atau sepekan atau sebulan. Ketika dia mau jadi, ini maharnya langsung. Barakallahu fikum. Itu nikah mut'ah. Di kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka punya berbagai macam jenis pernikahan-pernikahan ya ikhwan. Ketika Anda membaca penjelasan-penjelasan para ulama tentang model-model pernikahan mereka, antum jadi ingat lagi model pernikahannya orang-orang jahiliyah. Maksud saya rinci, mesti rinci ini. Si Alo ini jangan ditiru ya kawan ya. Semuanya penyimpangan para kelasikum. Di kalangan mereka sampai ada yang namanya saya mau ngomong gimana bahasanya? Pakai bahasa apa saya? Hah? Namanya nikahul ariyah. Ariyah itu menitipkan. Saya ngomong apa ya, Pak? Agak agak tabu gitu ya, Pak. Allah musta'an. Jadi pada mereka itu ada yang namanya nikahul ariyah, yakni i'aratul harj. Naudzubillah min dzalik ila sadiqihi atau qaribihi idza safara rajul. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau pasangan suami istri, suami suaminya mau pergi jauh, lama. Lama. Supaya jangan sampai selingkuh. Itu perempuan jangan sampai selingkuh supaya dia nggak mengkhianati sang suami, dipinjamkan. Kepada kerabatnya atau kepada teman yang dipercayai. Allahumma musta'an. Hah? Hakata ikhwan. Mut'ah ini yang paling masyhur di balik mut'ah ini berbagai macam bentuk-bentuk yang sesungguhnya prostitusi ya ikhwan. Allahul musta'an. Hakata Syiah. Mut'ah ini bagi mereka wajib. Mut'ah ini ikhwan wajib ibadah yang paling afdal paling afdal. Barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, kedudukannya sama kayak Husain bin Ali. Barang siapa yang mut'ah sekian kali, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mut'ah sekian kali, sama kayak Nabi. Itu ada di buku-buku mereka. Akidah mereka mewajibkan mut'ah. Ibadah yang paling afdal. Nikah mut'ah dengan bayi-bayi. Iya. -bayi. Yang di bawah lima tahun. Iya. Yang gadis Iya. Yang janda? Iya. Istri orang? Iya. Pelacur? Iya. Semuanya? Iya. Ada yang afdol, ada yang mubah. Itu mereka. Allahul Musa. Ini kaum syiar Rafidah ya ikhwan.